Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini dan di hari-hari setelahnya di sisa musim haji ini kita akan mengadakan pengajian yang akan disampaikan dengan bahasa Indonesia. Dari majelis ini dan saya mengundang para jamaah haji dan para peziarah sekalian untuk datang ke sini. Marilah kita bersama-sama menambah iman kita dalam sejam ke depan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Ta'ala najlis nu'minu sa'ah. Marilah kita datang ke sini duduk sejenak untuk menambah iman kita. Karena sesungguhnya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menunaikan ibadah ibadah haji dan datang berkunjung ke Masjid Nabawi dan kota Madinah adalah sebuah nikmat yang sangat agung yang diimpikan oleh berjuta umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Banyak orang-orang yang sangat mengimpikan untuk duduk di tempat kita duduk sekarang. Namun bekal mereka tidak cukup sehingga mereka tidak bisa datang ke sini. Ada juga orang-orang yang lebih mampu dari kita. Lebih banyak bekalnya dari kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan hati mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dan datang berkunjung ke Masjid Nabawi dan kota Madinah. Maka para hadirin sekalian, nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang menuntut dari kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu adalah dan syukur itu sebagaimana kita lakukan dengan lisan dan mulut kita, juga perlu kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Di antaranya dengan menambah amalan baik, melakukan amalan baik sebanyak mungkin selama kita berada di Haramain, di kota Mekah dan kota Madinah. Sehingga hari-hari yang tersisa ini, yang mungkin para jamaah haji hanya menyisakan kurang dari satu pekan lagi, sebelum kembali ke tanah air, kita bisa mengisinya dengan amalan baik dan amalan saleh sebanyak mungkin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa'a li ghairi dhalik fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i yang artinya barang siapa yang datang ke masjidku ini dia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau diajarkan, maka kedudukannya laksana seorang mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa yang datang untuk selain itu, ya, tidak ada kebaikan yang ingin dia pelajari, tidak ingin ada kebaikan yang ingin dia ajarkan, maka dia laksana orang yang melihat kepada barang milik orang lain. Berdasarkan hadis ini para hadirin sekalian, Para ulama mengatakan bahwasanya Masjid Nabawi ini adalah suqul ilm. Masjid Nabawi adalah pasar ilmu. Maka barang siapa yang ingin masuk ke Masjid Nabawi, hendaknya berniat untuk transaksi ilmu. Baik dengan belajar maupun dengan mengajarkan kebaikan. Kalau Anda paham bahasa Arab, anda bisa mengambil ilmu dari para ulama langsung. Dari para ulama besar yang duduk di atas kursi ini. Di mana kursi-kursi ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Atau kalau Anda tidak bisa, tidak menguasai bahasa Arab, Anda bisa berdiskusi. Anda bisa bertanya kepada orang yang Anda anggap mampu. Atau membaca Quran terjemah yang disediakan di di Masjid Nabawi ini. Yang penting setiap langkah kita dari penginapan dari hotel menuju Masjid Nabawi selalu diiringi dengan apa? Selalu diiringi dengan niat bahwasanya di sana ada kebaikan yang ingin kita pelajari atau yang ingin kita ajarkan. Dan alhamdulillah mulai tahun ini ada beberapa mahasiswa senior dari Universitas Islam Madinah, Universitas Islam Madinah yang diamanahi untuk menyampaikan pengajian di kursi-kursi resmi di Masjid Nabawi ini. Di antaranya untuk setelah sholat subuh insya Allah tempatnya di sini ya, bersama saya insya Allah. Dan setelah sholat asar ada di bagian tengah masjid di dekat payung yang di tengah. Kemudian antara maghrib dan isya insya Allah dilaksanakan di bagian belakang masjid Nabawi. Ya karena saya karenanya di kesempatan kali ini saya mengajak para jamaah haji sekalian ya, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ini dan mengajak yang lain untuk hadir juga. Ya, dalam rangka memperbanyak amal soleh kita selama berada di kota Madinah ini. Dan karena orang yang mengajak kepada kebaikan itu dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi hanya dengan mengajak, Pak mari kita hadir pengajian, kita hadir kajian, dan kalau yang kita ajak itu mengikuti ajakan kita, maka insya Allah kita sudah mendapatkan pahala dari dari orang yang pahala seperti orang yang menghadiri kajian. Dan semakin banyak kita mengajak teman kita, maka semakin banyak juga pahala yang akan kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah haji dan para peziarah sekalian, kira-kira sudah satu bulan kita menyelesaikan rangkaian amalan ibadah haji kita yang merupakan tujuan utama kita datang ke sini. Yang karenanya kita sudah menafkahkan banyak harta. Kita sudah mengorbankan banyak waktu dan pikiran. Dan karenanya kita sudah meninggalkan keluarga yang kita cintai di tanah air sana untuk waktu yang cukup lama. Dan tentunya kita berharap semoga amal ibadah ini tidak sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah haji sudah selesai, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu memperhatikan dan merenungkan, akankah Allah menerima amal kita atau justru menolaknya. Hal ini hendaknya terus menjadi perhatian kita dalam ibadah haji ini maupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amali min kum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u qaul Allah azza wa jal innama yataqabbalu min minal muttaqin. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hendaklah kalian lebih memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih daripada perhatian perhatian kalian kepada amalan itu sendiri. Ya. Hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih daripada perhatian kalian terhadap amalan itu sendiri. Bukankah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Jadi ini harus kita lakukan dalam setiap amalan kita. Jangan hanya berpikir yang penting sah. Yang penting sah itu target yang minimalis. Tapi kita harus berpikir harus mabrur, harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sah itu tidak sama dengan mabrur. Mabrur dan diterima itu tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan sah. Karena sah itu artinya adalah menggugurkan kewajiban. Jadi kalau dikatakan sholat kita sah, ibadah haji kita sah, puasa kita sah, itu artinya bahwasanya kewajiban sudah gugur kita tidak wajib untuk mengulangi haji kita. Tidak wajib untuk mengulangi sholat kita. Dan tidak wajib untuk mengulangi puasa kita. Tapi apakah sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah haji kita mabrur? Apakah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Makanya seorang ulama salaf yang namanya Fudhalah bin Ubaid mengatakan, La an a'lama أن الله يقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. Kalau seandainya aku bisa tahu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku sedikit amalan saja, itu lebih baik bagiku, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Makanya Bapak-bapak sekalian hendaklah perhatikan masalah diterima tidaknya amalan kita. Ya. Jadi jangan segan-segan kalau meskipun sudah sebulan yang lalu lewat, jangan segan-segan saat kita sujud di sini, saat kita bangun pada sepertiga malam yang terakhir, saat kita duduk di antara adzan dan iqamah untuk mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah ibadah haji saya. Atau tahun depan ketika kita melihat siaran di televisi, ada siaran langsung wukuf di Arafah, ada siaran langsung bermalam di Mina, dan kita ingat kembali lagi dengan ibadah haji kita, jangan segan-segan untuk mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah ibadah haji saya tahun kemarin. Juga nanti lima tahun yang akan datang ketika kita ingat lagi dengan ibadah haji kita. Yang untuknya kita sudah keluarkan banyak hal. Kita sudah keluarkan harta yang banyak, waktu dan pikiran kita korbankan, keluarga kita tinggalkan. Ya. Jangan sampai ibadah haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin ini menjadi perhatian orang-orang soleh dari zaman dahulu. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala salah seorang penguasa atau salah seorang pemimpin umat Islam di zaman awal-awal dahulu. Beliau mengatakan dalam khutbah Idul Fitri beliau, "Wahai sekalian manusia, kalian sudah berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari." dan kalian sudah qiyamul lail untuk Allah Subhanahu wa taala selama 30 malam. Maka hari ini kalian semuanya keluar, ya, kalian semuanya keluar untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kalian diterima. Karenanya di hari Idul Fitri para sahabat ketika saling mengucapkan selamat di antara mereka, apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka atau minna wa minkum. Mereka saling mendoakan Semoga Allah menerima amalan Anda, amalan kami, amalan kita dan amalan Anda. Dan insya Allah kalau kita menghayati ibadah haji kita, kalau kita menghayati solat kita di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram dan seluruh amalan soleh kita, maka insya Allah menjelang kepulangan kita ini, kita sedang menikmati manisnya buah ibadah. Karena sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan ketenangan. Ya. Membuahkan kenikmatan. Lebih dari kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat saat bermaksiat. Tentunya kita semuanya pernah bermaksiat dan merasakan nikmatnya maksiat. Tapi kita harus mengetahui bahwasanya nikmat ibadah itu lebih indah daripada nikmat berbuat berbuat maksiat. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah mengatakan, "Wa ahlu ta'ati fi ta'atihim aladzu min ahli lahwi bilahwihim walaula al-lailu lama ahbabtul baqa'a fid dunya." Demikian beliau mengatakan. Orang yang taat, ya, orang yang taat dalam ketaatan mereka itu lebih nikmat dan lebih lezat daripada orang yang bermu, ber, orang yang bermaksiat dalam kemaksiatan mereka. Dan kalau seandainya bukan karena qiyamul lail, maka saya tidak ingin lama-lama tinggal di dunia. Ini perkataan beliau. Para hadirin sekalian, ibadah haji sudah lewat. Dan kita nggak tahu, kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita tidak tahu apakah ibadah haji kita mabrur atau tidak. Karena wahyu sudah putus. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan haji Anda mabrur. Haji Anda diterima. Tapi di sana ada tanda-tanda mabrurnya haji yang disebutkan oleh para ulama kita dari zaman dahulu dalam karya-karya mereka. Dan ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan utama kita pada kesempatan pagi hari ini. Para ulama telah menyebutkan berbagai tanda haji mabrur dalam karya-karya mereka. Setelah saya membaca beberapa karya tulis mereka, saya mengumpulkan ada lima tanda haji mabrur yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah harta yang dipakai untuk ibadah haji adalah harta yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang halal saja. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka barang siapa yang ingin mabrur hajinya, hendaknya jangan sampai memakai uang yang haram atau syubhat dalam ibadah haji kita ini. Dan kalau kita tidak peduli dengan hal ini, kemudian memakai harta-harta haram ya untuk money laundering, untuk mencuci uang hasil kejahatan kita misalnya. Maka haji yang mabrur hanyalah jauh panggang dari api untuk kita. Terutama mereka yang selama menyiapkan ibadah haji mereka tidak lepas dari transaksi dengan bank ribawi. Ya. Pastikan bahwasanya tidak ada satupun uang riba yang masuk dalam dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji kita, BPIH kita. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, kalau Anda haji dengan uang yang tidak halal asalnya, maka Anda tidak haji, yang haji hanyalah rombongan Anda. Tidak semua yang haji mabrur hajinya. Ya, tidak semua yang haji mabrur hajinya. Allah hanya menerima yang halal saja, tidak semua yang haji mabrur hajinya. Demikian perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah ibadah haji ini dilaksanakan dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya saja. Kemudian juga dilakukan dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya dikerjakan. Yang sunnah-sunnah itu ya hukumnya sunnah, tidak wajib untuk dilakukan dan kalau ditinggalkan tidak berpengaruh kepada mabrur tidaknya haji kita. Kemudian yang dilarang kita tinggalkan selama ihram. Atau kalau sampai terjadi sedikit pelanggaran atau satu dua pelanggaran dalam hal-hal ini segera kita membayar penebusnya. Yang meninggalkan kewajiban segera menyembelih dam, yang melanggar larangan-larangan ihram segera membayar apa? Membayar fidyah. Jika itu termasuk larangan yang mewajibkan kita untuk membayar membayar fidyah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah hendaklah ibadah haji ini kita lakukan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan pahala dan pujian dari siapa? Dari tetangga kita, dari masyarakat kita karena malu sama mertua dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Ibnu Rajab Al-Hambali ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau menyebutkan sebuah kisah. Dahulu ada seorang yang setiap tahun berhaji dengan cara berjalan kaki. Ya kita alhamdulillah sekarang untuk haji sudah sedemikian mudah jalannya. Dengan pesawat ber-AC dari Mekah ke Madinah kita juga naik kendaraan ber-AC. Di Masyair mungkin sebagian menaiki kereta ya, dan lain sebagainya. Nah orang ini selama bertahun-tahun setiap tahun datang berhaji dengan apa? Dengan cara berjalan kaki. Naik onta pun tidak. Tapi suatu malam dia dipanggil oleh ibunya. Ibunya memintanya untuk mengambilkan segelas atau secangkir air. Maka dia merasakan keberatan yang luar biasa. Setelah itu dia terbangun dan berpikir, serta teringat dengan ibadah haji yang dia lakukan setiap tahun dengan apa? Dengan cara berjalan kaki. Bagaimana dia bisa setiap tahun berjalan kaki untuk ibadah haji dengan dengan ringan? Sementara sekarang ketika dipanggil oleh ibunya, orang yang paling berjasa untuk mengambilkan segelas air saja dia merasa berat. Di situ dia menyadari bahwasanya yang membuat dia ringan berjalan ketika haji adalah pandangan manusia dan penilaian manusia. Itu yang membuat dia semangat. Sementara saat dia menyendiri di rumah, ketika orang yang paling berjasa baginya, orang yang paling dia cintai meminta satu gelas air saja dia tidak mau untuk dia merasa berat untuk untuk bangun dan memenuhi permintaan itu. Maka akhirnya dia pun menyadari kesalahan ini. Dan dua hal ini yaitu keikhlasan dalam beramal, ya, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah dua syarat diterimanya amalan kita. Jadi bukan cuma dalam ibadah haji saja. Dalam ibadah yang lain juga seperti itu. Silahkan diperiksa apakah ibadah ibadah kita kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata atau masih ada pamrih-pamrih yang lain di sana. Kemudian sudahkah kita jalankan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau belum? Kalau sudah insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau belum maka mungkin ya, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda mabrur haji yang kedua. Yang ketiga, perjalanan ibadah haji ini dipenuhi dengan amalan-amalan saleh. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan haji yang mabrur adalah haji yang dipenuhi dengan amalan saleh dan ditambah dengan menjauhi larangan-larangan dan maksiat. Dalam sebuah hadis riwayat Al Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa itu haji mabrur. Maka beliau mengatakan, it'amut ta'am wa tibul kalam. Haji mabrur adalah memberikan makan kepada orang lain. Dan juga berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Ini adalah penafsiran haji mabrur yang paling baik. Karena ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW langsung ketika ditanya wahai Rasulullah apa itu haji mabrur. Jadi apa? It'amut ta'am. Selama perjalanan haji jangan lepas dari apa ngasih makan kalau kita mampu. Ya. Baik orang miskin yang di Mekah atau di Madinah atau sesama jamaah haji. Karena tidak semua jamaah haji itu orang-orang yang yang mampu. Banyak di antara jamaah haji ini yang kehabisan bekal di di jalan. It'amut ta'am ya berapa hari yang tersisa kalau bisa kita melakukan sunnah ini lakukanlah. Atau kalau tidak, bekal kita sudah menipis. Oleh-oleh belum beli misalnya, bisa yang kedua, tibul kalam. Ini gratis, tanpa kita perlu keluar sepeser pun dari dari kantong kita. Berkata-kata yang baik. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita selalu basah dengan zikir, kemudian mengajak kepada kebaikan, ngajak ayo Pak ke masjid sudah waktunya, ayo kita menghadiri pengajian, ya, membangunkan orang untuk sholat. Itu semuanya termasuk tibul kalam. Yang merupakan salah satu amalan yang disebut langsung oleh siapa? Baginda Rasulullah SAW bagi mereka yang ingin haji mereka mabrur. Ini yang ketiga. Yang keempat, para hadirin sekalian adalah tidak berbuat maksiat selama perjalanan ibadah haji maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilarang dalam semua kondisi kita. Baik kita sedang di Haramain atau sedang di Indonesia, semuanya nggak boleh. Tapi saat kita berada di tanah Haramain, di tanah suci ini, atau saat kita sedang ihram, maka larangan berbuat maksiat ini menjadi lebih tegas. Dan di antara yang dilarang selama kita melakukan perjalanan ibadah haji adalah melakukan rafath, fusuk dan jidal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Bulan haji itu adalah haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Maka barang siapa yang sudah menanamkan niat untuk berhaji pada bulan-bulan ini, maka dia tidak boleh untuk berbuat rofath, tidak boleh untuk berbuat fusuk, dan tidak boleh untuk berbuat apa melakukan jidal. Nanti kita akan tafsirkan apa yang dimaksud dengan ketiga hal ini. Sementara dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW menegaskan hal ini dengan mengatakan, "Man hajja falam yarfuth walam zaf, walam yafsuk raja'a ka yawma ummu." Barang siapa yang haji kemudian dia tidak rofas dan tidak fusuk, maka dia akan pulang. Ya, maka dia akan pulang dalam keadaan seperti ketika dilahirkan dari, ketika dia dilahirkan dari dari rahim ibunya. Jadi rofas itu artinya adalah segala kekejian dan amalan yang tidak ada manfaatnya. Itu arti dari rofas. Termasuk dalam hal ini bersenggama atau bercumbu meskipun dengan pasangan kita selama kita melakukan melakukan ihram. Adapun fusuk adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, segala jenis maksiat dilarang selama kita melakukan ihram. Ini lebih tegas dan juga dilarang ketika kita sudah keluar dari sudah menyelesaikan ihram kita. Adapun jidal adalah berdebat dengan cara yang berlebih-lebihan sampai mengangkat suara, marah-marah dan lain sebagainya itu semuanya dilarang selama kita melakukan ibadah haji. Adapun rofath ini menjadi halal lagi ketika kita sudah menyelesaikan ketika kita sudah menyelesaikan apa? ihram kita. Adapun fusuk dan jidal maka ini tetap dilarang baik saat kita masih ihram maupun saat kita sudah keluar dari keluar dari ihram. Kemudian di samping itu para jamaah haji kalau ingin hajinya mabrur mereka juga harus meninggalkan segala jenis maksiat. Ya baik berupa syirik, baik berupa bid'ah, maupun baik berupa maksiat. Ini semuanya dilarang selama kita menjalankan ibadah haji, selama kita melakukan perjalanan ibadah haji kita. Sudah empat tanda haji mabrur yang kita sebutkan. Adapun tanda yang kelima, yang terakhir, yang dengannya kita akan tutup pengajian kita adalah pulang dari ibadah haji kita dalam keadaan lebih baik. Nah, ini nanti silahkan dicek. Ketika sudah pulang, apakah kondisi kita, keagamaan kita lebih baik dari sebelum haji atau tidak? Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengajak kepada ketaatan yang lain. Kalau setelah haji, sholat kita lebih baik, puasa kita lebih baik, maka insya Allah itu adalah tanda bahwasanya Allah menerima haji kita. Tapi kalau setelah pulang, ternyata kita kembali buruk, atau bahkan lebih buruk daripada kondisi kita sebelum haji, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah tidak menerima tidak menerima amalan kita. Selama kurang lebih 40 hari ini kita disibukkan dengan berbagai ibadah. Sejenak kita tinggalkan urusan dunia kita. Urusan bisnis, urusan perdagangan, urusan pertanian, ya, mencari ikan di laut kita tinggalkan untuk sementara. Kita sibuk dengan berbagai ibadah ya, ibadah haji dengan berbagai amalannya yang banyak, kemudian juga umrah, kemudian juga sholat di masjid di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, menghadiri pengajian di Mekah atau di, di Madinah, berzikir, sholat pada waktunya, ya, luar biasa dalam 40 hari tanpa memikirkan urusan dunia kita. Logikanya, semua orang yang pulang dari haji kondisinya harus lebih baik. Karena haji ini adalah madrasah tempat kita belajar menempa diri untuk pulang dalam keadaan lebih baik lagi. Namun yang kita temui di masyarakat ternyata tidak semua seperti itu. Mungkin dalam hari-hari pertama, pekan-pekan pertama semuanya masih segar, ya pengaruh ibadah masih segar pada pada diri kita. Tapi setelah setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, banyak di antara jamaah haji yang sudah tidak terlihat lagi bekas atau pengaruh baik haji pada dirinya. Karenanya seorang haji yang mabrur menjadikan momen ibadah haji ini sebagai sebagai titik tolak untuk membuka lembaran baru dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup buku yang sudah kotor yang sudah usang, kemudian dia buka, buka lembaran baru untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mendapati kondisi yang lebih baik, hati yang lebih lembut dan bersih, ilmu yang lebih mantap dan benar, amal yang lebih mantap dan baik dan banyak. Ya. Kemudian istiqomah di atas jalan itu adalah salah satu tanda paling penting ya. yang bisa kita cek langsung apakah ibadah haji kita ini mabrur atau tidak. Hasan al-Basri rahimahullahu taala mengatakan tanda haji mabrur adalah pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Beliau juga mengatakan tanda ibadah haji yang mabrur adalah meninggalkan keburukan-keburukan yang dahulu dilakukan sebelum sebelum haji. Adapun Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan tanda haji mabrur itu ada tiga yang pertama, meninggalkan hal-hal yang buruk yang dilakukan sebelum melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua, mengganti teman yang buruk menjadi teman yang baik. Dan yang ketiga, mengganti majelis-majelis kelalaian, majelis-majelis yang tidak bermanfaat menjadi majelis-majelis yang bermanfaat, majelis-majelis zikir dan manfaat setelah kita pulang pulang dari haji. Jadi inilah para hadirin sekalian, tanda-tanda mabrurnya haji. Yang dengannya kita bisa mengecek nanti apakah ibadah kita mabrur atau tidak. Ya, secara singkat kita simpulkan tandanya adalah lima. Yang pertama, harta yang kita pakai adalah harta yang halal. Kemudian yang kedua, ibadah haji ini kita lakukan dengan ikhlas, hanya mengharap apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja dan kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Yang ketiga, perjalanan kita dipenuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kebaikan. Di antaranya memberi makan dan berbicara yang baik. Kemudian yang keempat adalah tidak melakukan maksiat selama perjalanan ibadah haji. Adapun yang kelima adalah pulang dari ibadah haji ibadah haji kita dalam keadaan bertaubat, keadaan yang lebih baik, memiliki hati yang lebih lembut dan bersih, ilmu dan amal yang lebih yang lebih mantap. Itulah lima tanda haji mabrur yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan sekali lagi, kita tidak bisa pastikan apakah haji kita mabrur atau tidak. Kenapa? Karena wahyu sudah putus. Tapi itulah tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan berdasarkan dalil-dalil kitab dan sunnah. Maka kalau di antara kita ada yang mendapatkan tanda-tanda ini dalam ibadah hajinya, sepulang ibadah haji nanti, maka kita bolehlah berharap bahwasanya ibadah kita adalah ibadah haji yang mabrur. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahwasanya ibadah kita diterima olehnya. Adapun kalau setelah kita pulang nanti kemudian kita cek lima poin ini ternyata sebagian atau semuanya tidak ada dalam ibadah haji ibadah haji kita, maka barangkali ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji kita tidak mabrur dan kalau seperti itu kita harus mawas diri, kita harus banyak istighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, ibadah haji atau musim ibadah, musim haji ini adalah bukan hanya musim ibadah, tapi musim haji adalah juga tempat bertemunya para ulama dan para pencari ilmu dari zaman dahulu. Banyak di antara pencari ilmu yang kalau ingin bertemu dengan ulama, mereka sengaja datang di musim haji. Karena di musim haji ini banyak ulama dari berbagai penjuru dunia yang berkumpul di sini. Maka para jamaah haji yang ingin melipat gandakan pahala mereka, selain mereka memperoleh pahala haji yang besar, mereka juga memanfaatkan waktu-waktu di tanah Haramain ini untuk apa? Untuk menambah bekal ilmu mereka untuk kemudian mereka pulang ke negeri masing-masing dan menjadi duta-duta dakwah di sana. Untuk menyampaikan kebaikan kepada kepada masyarakat kita. Sebagaimana dahulu para sahabat meninggalkan kota suci Madinah, kota suci Mekah, ya, meninggalkan negeri yang mereka cintai untuk menebar hidayah di berbagai penjuru dunia. Atau kalau kita tidak bisa berdakwah secara luas, maka paling tidak dengan menghadiri majelis para ulama, ya, kita bisa menambah ilmu kita. Kemudian bisa mengamalkan ilmu ini dan menyebarkannya meskipun di lingkup yang kecil, di, tingkat keluarga kita. Kalau seandainya kita tidak bisa raih kecuali yang kedua ini, ya. jadi ilmu sebatas untuk diri kita dan untuk keluarga kita, maka itu sudah merupakan sebuah keuntungan yang yang sangat besar. Makanya saya mengajak para hadirin sekalian di sisa waktu ini tinggal berapa hari Pak? ada yang satu hari, eh, yang paling banyak berapa? Empat ya, ada yang masih lima hari. Ada yang masih lima hari ya. Nah, marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak amalan kita dan salah satunya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang darinya kita insya Allah bisa menimba ilmu dan faedah yang banyak. Sekali lagi, jadwal untuk pengajian berbahasa Indonesia ini ada tiga. Ya. Yang pertama, setelah sholat subuh di tempat ini bersama saya insya Allah. Kemudian yang kedua, di setelah sholat asar di bagian tengah masjid di dekat payung ya nanti silahkan dilihat ada di sana kemudian setelah sholat maghrib antara maghrib dan isya di bagian belakang masjid ya insya Allah semuanya bersama dengan mahasiswa senior Universitas Islam Madinah yang berasal dari dari Indonesia barangkali ini yang bisa kami sampaikan kalau ada yang baik dan benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan taufik darinya dan jika ada yang salah dan kurang itu dari diri saya dan setan dan saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan itu. Ya, Insya Allah di akhir majelis juga kita akan sampaikan pertanyaan. Uh, mungkin untuk agar lebih teratur nanti ke depan kita akan bagian kertas jadi silahkan yang ingin bertanya silahkan ditulis pak ya silahkan disebar eh, dan tidak masalah eh, Pagi ini kita mulai dengan pertanyaan secara lisan. Silakan Pak, maju Pak ya, silakan maju Pak. Ya. Sila, maju sini Pak. Maju ke depan silakan. Hmm. Silakan maju sini. Ya, ya eh, terima kasih. Eh, pertanyaan dari Bapak kita ya. Beliau bertanya tentang eh, batasan jenggot ya yang harus kita jaga dan tidak boleh dipotong itu yang seperti apa? Ya. Ini pertanyaan dari eh, Bapak dari mana Pak? Ya tahu dari Indonesia. <laughs> ya, Bapak dari Bandung bertanya tentang batasan jenggot ya. Ya. Ini adalah pertanyaan yang disampaikan untuk uh, nasihat dan tidak insya Allah tidak dimaksudkan untuk menyinggung orang-orang tertentu misalnya ya. Karena semuanya karena kita semuanya sedang belajar sekarang ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "U'ful liha wa ahfus syawarib." Ya. Khaliful musyrikin kata beliau. Beliau mengatakan biarkanlah jenggot ya. dan potonglah kumis. Selisihlah orang-orang orang-orang musyrik. Ini sabda Nabi Muhammad SAW dalam, dalam berbagai hadis sahih. Ya. Karena para ulama semuanya sepakat ya. bahwasanya memotong jenggot itu tidak boleh. Ya. Itu para ulama sepakat nggak berselisih para ulama dalam masalah ini. Tentunya yang saya maksudkan adalah para ulama generasi awal. Ya. Jadi Eh, para ulama sepantang hal ini, baru kemudian mereka berselisih tentang bolehnya memotong jenggot, memotong janggut ya, bagi orang yang jenggotnya sudah lebih dari satu qabdah, satu kepalan tangan. Ya. Eh, baru di poin ini mereka berselisih. Adapun jenggot yang kurang dari satu qabdah, satu genggaman, ya, maka itu tidak boleh dipotong menurut kesepakatan para ulama semuanya. Ya. Kemudian Batasan jenggot itu seperti apa? Batasan jenggot adalah uh, semua yang tumbuh ya, semua yang tumbuh dari depan telinga kita sini ya sampai ke bagian bagian janggut kita. Ini semuanya disebut sebagai sebagai jenggot ya. Nah, dan tentunya dalam masalah ini kita kembalikan kepada bahasa Arab ya. Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya kalau menurut orang Indonesia katanya jenggot itu cuma yang di bawah saja ya. Betul, Pak? Iya. Ya, kalau di Indonesia seperti itu, tapi lihyah ya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi itu, itu mencakup semua yang tumbuh dari sejak depan telinga kita sampai sampai ke bagian bawah. Ya. Bahkan sampai para ulama berselisih tentang ini. Bapak bisa lihat, ini namanya anfaqah ini. Ini tumbuhnya di bawah bibir ya. Eh, kalau yang ini yang diperselisihkan pak. Kalau yang yang yang, yang di samping ini nggak ada perselisihan di antara di antara para ulama. Yang di sini pun eh, salah seorang pengajar di Nabawi mengatakan bahwa ini juga sebaiknya tidak tidak dipotong. Anfaqah ini juga tidak tidak perlu dipotong. Ya, demikian, Allah taala alam. Ya, uh, saya sudah. iya ya. Hmm. Ya, eh, terima kasih atas uh, atas pertanyaannya Pak ya. Jadi saya sudah sebutkan juga bahwasanya yang saya maksud dengan kesepakatan adalah kesepakatan para ulama pada zaman dahulu. Ya. Dan kalau para ulama mustahidin sudah sepakat ya di satu masa dari masa-masa yang dilewati oleh kaum muslimin, maka itu sudah menjadi sebuah hujjah, sebuah dalil yang kuat. Ya. Justru orang yang datang setelah itulah yang ditanya kenapa kenapa Anda menyelisih ijma. Ya. Jadi kalau pada zaman-zaman dahulu ya, para ulama sepakat misalnya bahwasanya bahwasanya agama yang sah itu hanyalah Islam ya. Bahwasanya yang mengambil agama selain Islam maka itu berarti kafir dan diancam dengan neraka. Ini kesepakatan para ulama semuanya. Kemudian di zaman kita ini muncul orang-orang aneh iya. yang menisbatkan diri mereka pada ilmu. Mungkin sebagian mereka profesor dalam bidang-bidang agama juga. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya kita itu bebas memilih agama. Agama yang benar itu bukan cuma Islam. Iya. Maka kita katakan bahwasanya orang yang datang di akhir zaman ini telah menyelesaikan ijma. Iya. Ijma para ulama, entah itu terjadi pada tahun keempat Hijriah, tahun ketiga Hijriah atau sebelum itu. Ya. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya umatku tidak akan sepakat di atas kesalahan. Jadi kalau sudah tetap bahwasanya para ulama sepakat terhadap hukum sebuah masalah di satu masa, ya. Maka para ulama mengatakan, para ulama usul fiqh mengatakan tidak boleh kita menyelisihi ijma tersebut. Bahkan kalau mereka sepakat untuk berselisih pada dua pendapat ya, kita tidak boleh datang di masa berikutnya kemudian datang dengan pendapat pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena berselisih di atas dua pendapat itu berarti sepakat untuk apa? Untuk berselisih di atas di atas dua pendapat saja. Ya, jadi kalau sekarang di zaman kita ada mengatakan sebagian orang yang mengatakan e, boleh ya untuk di untuk dipotong ya. Sementara para ulama zaman dahulu sepakat, maka kita katakan yang salah adalah orang yang datang pada pada zaman belakangan ya. Dan terlepas dari itu semuanya, Cukuplah kalau kita tidak menganggap ijma misalnya. Cukuplah bagi kita hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih. Ini juga tidak kalah kuat daripada daripada ijma yang kita sebutkan sebagai sebagai dalil dalam dalam masalah ini. Ya, kemudian uh, ada pertanyaan bagaimana cara untuk menjaga kemabruran haji kita. Ya. Ya, uh, mabrur adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ya mabrur tidak diberikan kepada setiap orang. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, beliau mengatakan yang ibadah haji itu banyak, tapi yang mabrur itu sedikit. Ini beliau ucapkan di zaman dahulu Pak, sebelum sebelum jamaah haji membludak seperti sekarang ini. Tahun ini yang haji itu sekitar 4,9 juta orang. Dan pada zaman Ibnu Rajab beliau sudah mengatakan bahwasanya yang mabrur hajinya itu itu sedikit. Tapi kemudian beliau mengatakan, tapi barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada haji yang buruk karena sebab banyaknya haji yang baik atau karena sebab adanya haji-haji, haji-haji yang baik, ya. Cara menjaga mabrurnya haji kita adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertama agar haji kita mabrur, kemudian yang kedua adalah agar mabrurnya ini lestari. Jadi memberikan pengaruh yang baik tidak hanya setelah haji, tidak hanya setahun, dua tahun, tapi terus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan tadi, hendaklah kita terus meskipun ibadah haji sudah lewat, jangan segan-segan untuk mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amalan-amalan kita. Ya. Kemudian hendaklah kita terus menjaga amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak amalan soleh. Kenapa? Karena haji yang mabrur itu harus terus dipupuk. Haji yang mabrur akan menambah iman kita. Tapi kalau kemudian iman kita ini tidak kita pupuk, maka iman kita akan berkurang dan juga akan berpengaruh pada kemabruran haji kita. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan apa? berkurang karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk maksiat ya, menjalankan ketaatan semampu kita dan meninggalkan seluruh maksiat. Kemudian di antara wasilah di antara sarana yang bisa membuat kita istiqomah di atas kemabruran kita, di atas kebaikan agama kita adalah dengan memilih orang-orang saleh dalam berteman. Karena teman itu sangat berpengaruh. Iya. Makanya tadi Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tanda haji mabrur adalah mengganti teman-teman yang buruk dengan teman-teman yang yang baik. Karena mereka lah yang akan mendorong kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menegur kita kalau salah, mengingatkan kita kalau lalai. Ya. Jadi itu, kita pilih teman-teman yang salah yang bisa menolong kita kepada kebaikan dan yang tidak penting dari itu adalah menyadari bahwasanya hati kita senantiasa berbolak-balik, maka kita perlu untuk berdoa seperti doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas di atas agamamu. Ini banyak sekali diucapkan dan diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal siapa beliau? Beliau adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tentunya kita lebih butuh dengan doa, doa seperti ini. Ya, kemudian mohon dijelaskan tentang amalan sholat isyraq, ya, seperti tata cara ganjaran dan sunnah atau hadis. Ya. Sholat sunat isyrok. Isyrok itu artinya terbit matahari. Ya. Dan mengenai keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, beliau mengatakan, "Man shallal fajr fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, thumma qama fa shalla rak'atain, kana lahu ajru hajjatin wa umratin tammatin tammatin tamma." Kata beliau, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian dia bangun untuk sholat dua rakaat, maka itu seperti maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya yang sempurna telah melebihkan sebagian amalan di atas bagian yang lain ada amalan-amalan yang sederhana, mudah tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya yang disebutkan di hadis ini. Jadi syaratnya apa yang pertama sholat subuh apa ber berjamaah. Kemudian yang kedua zikir ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis kita ini termasuk majelis zikir insyaallah. Ya, sampai kapan? Sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari tidak langsung pas terbit matahari tapi kapan? Tapi kira-kira seperempat jam setelah terbit matahari, Pak. Karena saat terbit matahari itu adalah waktu larangan untuk untuk sholat. Jadi tunggu sampai seperempat jam, sampai tiba waktunya sholat duha. Kemudian kita sholat dua rakaat. Terserah mau diniatkan sholat isyrok yang mutlak, atau mau diniatkan tadi sebelum subuh, nggak sempat untuk sholat qobliyah subuh, mau kita kodok, silahkan. Atau mau sholat duha itu juga sudah waktu sholat, waktu sholat duha, silahkan. Semuanya boleh. Yang penting kita sholat dua rakaat sebelum kita keluar dari masjid. Nah maka insya Allah di hari-hari tersisa, mungkin kalau kita zikir, baca Quran sendiri kadang-kadang ngantuk kan? Nah kalau ngantuk nggak bisa seperti itu, silahkan hadir ke sini besok ya insya Allah. Kita sama-sama biar lebih semangat. Nah, kita di hari yang tersisa insya Allah kita bisa uh, mengamalkan sunnah yang yang agung ini. Bagaimana kalau kita tidak tahu halal atau tidaknya ongkos haji kita? Ya, karena kita diongkosi oleh anak atau orang tua ya yang menjadi kewajiban kita adalah e, mengingatkan anak atau orang tua yang membiayai kita untuk e, menegaskan kepada mereka bahwasanya harta yang kita pakai untuk haji ONH atau BPIH e ini harus bersih. Ya. Dan pada dasarnya harta kaum muslimin itu semuanya semuanya bersih dan halal. Itu hukum asalnya. Jadi kalau nggak ada hal-hal yang membuat kita ragu, misalnya pekerjaan yang haram, ya, atau lama diendapkan di bank yang ribawi, ya, maka kita tidak usah meragukan uang tersebut. Nggak usah bertanya nak atau pak, itu uangnya halal atau tidak? Insya Allah itu halal, karena ini hukum asalnya. Nah, baru kalau pekerjaannya adalah pekerjaan yang syubhat atau tidak halal, atau ada hal-hal yang meragukan di situ dan ada buktinya yang nyata baru kita ragukan itu. Adapun kalau tidak, kita tidak perlu untuk meragukan uang tersebut. Ya, eh, kemudian apakah dibolehkan eh, mengecup hajar aswad ya, pakai ojek? Maksudnya apa? Joki ya maksudnya ya, pakai joki. Ya. Atau orang yang membantu untuk e, agar kita bisa mengecup hajar aswad, ya, walaupun dengan upah. Ya. Pertama kita harus ketahui bahwasanya mencium hajar aswad itu maksimal hukumnya adalah apa pak? Sunnah itu maksimal ya. Maksimal sunnah. Enggak ada yang mengatakan mencium hajar aswad itu wajib. Harus kita lakukan saat haji. Sementara di musim haji ini, untuk bisa mencium hajar aswad ini, mungkin sulit bagi kita untuk tidak menyakiti orang lain. Betul nggak Pak? Betul nggak? Jadi di depan kita ada dua amalan sekarang. Yang satu sunnah, yang kedua haram. Ini. Nyakiti kaum muslimin. Menjatuhkan mereka, nginjak-injak mereka, nyenggol-nyenggol mereka. Eh, seorang muslim yang baik, ya, yang paham agamanya, akan menimbang dua hal ini. Yang satu sunnah maksimal, yang kedua haram jelas. Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang kita pilih? Mana yang harus kita dahulukan? Tentunya kita mendahulukan meninggalkan yang haram. Lebih baik saya tidak mencium hajar aswad daripada saya mencium hajar aswad tapi saya harus menyakiti saudara saudara muslim saya. Makanya salah seorang pengajar di Masjid Nabawi juga ya. Saya ini cuma menyampaikan Pak, saya ini masih seperti antum, masih pencari ilmu ya, mahasiswa juga. Mengatakan bahwasanya kalau kita ya, melewati Hajar Aswad dalam keadaan ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang menghalangi kita untuk mencium Hajar Aswad kecuali karena khawatir menyakiti kaum muslimin atau karena ingin memberikan keluasan sudahlah biar saudara saya yang bisa leluasa ke sana maka insya Allah dia sudah mendapatkan pahala dari sunnah ini. Nah, maka seorang muslim harus harus pintar, seorang muslim harus cerdas. Ya, jangan asal semangat tinggi tapi tidak tidak tidak tidak didasari dengan ilmu ilmu yang memadai. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwasanya transaksi itu nggak boleh dalam masjid, Pak. Masjid itu nggak tidak dibangun untuk apa? Untuk bisnis. Maka kita nggak boleh untuk jual beli di masjid, ya. Dan Transaksi dengan joki itu kan juga termasuk bisnis. Itu termasuk ijar, termasuk nyewa itu istilahnya. Ya, nyewa dan sewa menyewa itu hukumnya sama dengan jual beli dan masuk hukum jual beli jika dilakukan di dalam dalam masjid maka itu haram. Jadi orang yang pakai joki ini jadi mengejar satu amalan yang sunnah, tapi dia nabrak paling tidak apa dua hal yang yang haram. Ya. Maka inilah hukumnya menurut Islam. Dan kalau pernah terjadi hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ke depan jangan sampai dilakukan yang seperti itu. Ya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya menjawabnya di luar majelis saja ya. Hmm. Saya tidak tahu persis sekarang e, waktu syuruk itu jam berapa, tapi bisa dilihat di pintu-pintu masuk masjid ya. Nanti di e, huh? 657. Ya, 657 itu syuruk atau waktu sudah seperempat setelah syuruk? Nah, jadi 6, eh, terbit matahari 6.43, kemudian waktu mulai boleh sholatnya jam 6.57 Pak ya. Insya Allah kalau sudah masuk, kita segera tutup majelis kita. Ya, tiga menit lagi insya Allah. Hmm. Ya, kemudian bagaimana ulama Madinah menyikapi sholat arba'in di Masjid Nabawi. Ya. Sholat arba'in, ya. ini biasanya menjadi salah satu amalan utama para jamaah haji saat berkunjung ke Madinah. Ya. Tentunya saat kita ingin menjalankan sebuah ibadah, kita harus tahu dulu dalilnya. Ada enggak tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW? Kemudian kalau kalau ada hadisnya kita cek hadisnya sahih apa enggak. Nah, ini adalah sikap ilmiah yang harus kita tanamkan dari sekarang Pak ya. Ini kita harapkan nanti jamaah haji ketika pulang ke negeri masing-masing, ketika pulang ke daerah masing-masing, paling enggak punya tambahan ilmu ini. Mengetahui bahwasanya hukum dasar dalam masalah ibadah itu nggak boleh sampai ada dalilnya. Ini hukum dasar dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah muamalah, masalah pergaulan kita dengan sesama, itu hukumnya hukum dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang yang mengharamkannya. Adapun dalam masalah ibadah, hukum dasarnya apa? Enggak boleh dulu. Sampai ada dalilnya. Kalau ada dalilnya dari ayat Al-Quran atau dari sunnah Nabi Muhammad SAW, baru kita lakukan. Demikian juga sholat arba'in kita sebagai seorang muslim yang baik harus tanya dulu. Jangan hanya ikut-ikutan arba'in karena di sini kita 40 hari, ya sudah arba'in. Ayo kita arba'in semangat. Ya, kita harus tahu dahulu. Nah, dalilnya adalah sebuah hadis ya yang e, secara singkat saya, katakan e, maknanya barang siapa yang sholat di masjidku ini ya 40 sholat yang 40 sholat tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Maka dituliskan baginya dua kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari dari kemunafikan. Nah, para ulama berselisih, Pak, dalam dalam hadis ini. Berselisih tentang kesohian hadis ini. Memang ada yang mensohihkannya Ya. Dan lebih banyak yang menghukuminya dengan sebagai, sebagai hadis yang lemah. Ya, karena dalam hadis ini ada seorang perawi yang namanya Nubaid bin Umar. Nah, Nubaid bin Umar ini tidak dikenal di buku-buku para ulama hadis. Jadi nggak diketahui siapa beliau ini. Nah, tentunya kaidah yang dikenal di kalangan para ulama hadis kalau ada seorang sebuah hadis ya yang di sanatnya ini ada ada seorang rawi yang tidak dikenal maka mereka akan mengatakan hadis ini lemah hadis ini lemah nah, jadi menurut pendapat yang lebih kuat saya katakan ya saya tidak nafikan bahwasanya terjadi perselisihan ulama terjadi perselisihan di, antara para ulama dalam masalah menghukumi hadis ini. Tapi pendapat yang kuat hadis ini lemah, ya Pak ya. Hadis ini lemah dan sebenarnya kita tidak perlu dengan hadis-hadis lemah seperti ini. Hanya untuk mendorong kita semangat sholat di Masjid Nabawi. Karena kita semuanya sudah tahu, sholat di Masjid Nabawi itu tidak seperti sholat di masjid yang lain. Dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, sholat di masjidku ini, ya, lebih baik daripada seribu sholat di tempat lain kecuali apa? Kecuali Masjidil Haram ini hadis yang jelas sahih. Nah kalau kita sudah mendengar hadis seperti ini masa sih kita mau dengar adzan hotel dekat nanti nggak ke masjid, ya kan? Jadi tanpa hadis yang lemah tentang arba'in tadi itu, itu sudah cukup bagi kita hadis ini untuk mendorong kita untuk bersemangat sholat di di masjid Nabawi ini. Kemudian ada ada arba'in yang lebih sahih dari itu pak. Arba'in yang lebih sahih adalah sholat di masjid manapun, tidak terbatas di masjid Nabawi ya. Ini bisa kita praktekkan ketika kita sudah pulang juga nanti. Masih ada arba'in. Jadi sholat di masjid manapun sebanyak berapa? 40 hari, bukan 40 sholat. Kalau 40 hari itu bisa kita selesaikan dalam berapa? Dalam 8 hari saja. Kalau ini 40 hari, jadi berapa sholat? 40 kali 5? 200 sholat ya. 200 sholat, di masjid manapun tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka dituliskan baginya dua kebebasan. Ya, kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari dari kemunafikan dan inilah hadis yang sahih. Jadi silahkan dicoba. Nanti kalau kalau uh, arba'in di sini, ya, itu saya katakan belum hebat. Gitu. Kalau selesai arba'in di sini saya katakan belum hebat. Kenapa? Karena ya di sini kita nggak punya kesibukan apa-apa, ya kan? Semuanya hanya full untuk ibadah saja. Jadi ujiannya kurang kurang besar. Ujiannya kurang besar. Ya. Tapi nanti bagi yang ingin dibebaskan dari api neraka ya, dan dari kemunafikan maka hadis yang sesuai yang kita sebutkan tadi adalah sholat nanti di kampungnya masing-masing ya dengan kesibukan masing-masing dan sholatnya bukan cuma 40 sholat tapi 200 sholat tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Ya. Insya Allah kalau itu terlaksana maka insya Allah kita akan angkat topi dan jempol insya Allah. Ya, bagaimana haji orang yang tidak tawaf wada karena haid? Atau sakit atau sebab lainnya, ya. Ya, tawaf wada itu adalah salah satu kewajiban haji, Pak ya. Kalau yang yang rukun tawaf apa? Tawaf ifadah. Rukun itu sama sekali nggak boleh ditinggalkan. Kalau kewajiban haji itu tidak boleh ditinggalkan juga. Tapi kalau terpaksa ditinggalkan kewajiban kita adalah apa? Adalah membayar dam, ya, membayar dam, ya. Nah, untuk haid secara khusus, Rasulullah SAW telah menggugurkan kewajiban untuk melakukan tawaf wada bagi orang yang haid. Jadi orang yang haid sudah pulang, ya. Kalau sudah tiba waktunya pulang dari Mekah, silahkan pulang, ya. Tanpa apa? Tanpa melakukan tawaf wada dan tidak perlu untuk membayar dam. Ini khusus untuk orang yang haid. Adapun orang yang sakit, maka dia seperti yang lain, dia telah meninggalkan sebuah kewajiban, maka kewajibannya adalah membayar dam. Ya. Kalau tidak mampu, silahkan keluar dari Mekah tapi dia harus membayar dengan menyembelih menyembelih seekor seekor kambing. Ya, barangkali untuk eh, pagi ini kita cukupkan sekian. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk mengajak yang lain untuk menimba faedah di Masjid Nabawi ini.